dan juga Rasulnya. Salawat dan salam. Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, para calon jamaah haji 2017 insyaallah sekaligus para peserta program madrasah haji dan juga ziarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua dan kenikmatan yang paling besar yang hendaknya kita senantiasa mengingat dan bersyukur kepada Allah adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Yaitu dibukakannya hati kita untuk istiqamah menerima agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang dibukakan hatinya oleh Allah Azza wa Jal untuk menerima Islam dan juga sunnah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, termasuk kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan kita semua dari kegelapan dan dibawa menuju cahaya syariat yang terang benderang. Beliau diutus sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam agama yang agung yang dibangun di atas lima perkara yang besar. Dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi Ramadan. Islam dibangun di atas lima perkara. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, membayar zakat, melakukan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu sepantasnya seorang muslim dan muslimah memiliki perhatian yang besar terhadap lima perkara di atas. Karena agama Islam ini dibangun di atasnya. Hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari dan memperbaiki diri kita di dalam mengamalkan lima perkara. Khususnya yang tadi disebutkan dan amal ibadah yang lain secara umum. Dan salah satunya adalah ibadah haji. Salah satunya adalah ibadah haji. Dan ibadah haji adalah ibadah umur. Artinya ibadah yang dilakukan sekali selama hidup. Atau wajib dilakukan sekali selama hidup. Apabila dia termasuk orang yang mampu. Dan haji memiliki hukum-hukum dan amalan-amalan khusus yang tidak dijumpai pada ibadah yang lain. Nah tentunya kita sangat butuh untuk mengetahui dengan baik tata cara mengerjakan ibadah haji tersebut. Dan sesuai dengan pengalaman ya selama bertemu dan juga bergaul dengan para jamaah haji, banyak di antara para jamaah yang persiapannya dalam masalah tata cara manasik dan ziarah ini tidak maksimal atau tidak seperti yang diharapkan sehingga masih banyak di sana terjadi kesalahan atau kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Jangan sampai kita melakukan amalan tanpa ilmu sehingga yang terjadi nanti adalah penyesalan. Yang terjadi nanti adalah penyesalan. Dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu dilakukan sebelum berucap dan sebelum beramal. Ilmu yaitu mengilmui sesuatu itu dilakukan sebelum seseorang berucap, sebelum dia berkata harus tahu ilmunya. Demikian pula ketika dia akan beramal maka dia harus tahu ilmunya. Nah, oleh karena itu dengan sebab-sebab yang tadi kita sebutkan, eh, kita ingin memiliki andil dan juga peran dalam memperbaiki kualitas ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, maka HSI atau Halakoh Silsilah Ilmiah membuat program madrasah haji dan juga ziarah. Madrasah haji dan ziarah yang disingkat dengan mahazi dengan tujuan utama adalah membantu para jamaah haji untuk mewujudkan haji yang mabrur yang pertama dan juga ziarah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan haji yang mabrur sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur ini tidak memiliki balasan kecuali surga. Haji yang mabrur tidak memiliki balasan kecuali surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, kemudian metode atau cara yang akan kita pakai di dalam program kita ini adalah dengan mendengar audio pendek secara beredisi atau bertahap disertai di sana adanya evaluasi dan dengan cara demikian diharapkan materi yang kita sampaikan ini benar-benar bisa diserap dan dipahami dengan baik. Dan e, materi akan kita bagi menjadi dua silsilah. Yang pertama adalah silsilah manasik haji. Kemudian apabila sudah selesai maka kita masuk ke silsilah berikutnya itu silsilah ziarah Madinah. Silsilah, eh, silsilah ziarah Madinah. Taib. Eh, kemudian saya eh, Abdullah Rai selaku pembina madrasah haji dan ziarah ini sekaligus e, pemateri tidak lupa mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian di program Madrasah Haji dan Ziarah yang digagas dan dilaksanakan oleh Yayasan HSI Abdullah Roy dan kita berharap semoga program ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian secara khusus dan jamaah haji secara umum. Dan dengan memohon pertolongan kepada Allah, maka belajar insya Allah akan kita mulai besok ya pagi hari Senin tanggal 12 Jumadil Akhir tahun 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret. 13 eh, Maret 2017. Dan saya ucapkan tidak lupa terima kasih dan yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim HSI yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada kita semua. Semoga Allah SWT membalas usaha mereka dengan pahala dan ganjaran yang lebih baik. Dan saya serta tim berharap semoga Bapak Ibu sekalian, para peserta khususnya, bisa mengikuti program ini dengan baik dan bisa mengambil faedah dan manfaat yang sebesar yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi di uh, sebelum program ini dimulai maupun uh, ketika program ini dimulai karena tentunya di sana uh, sebagaimana amalan manusia yang lain ini pasti ada kekurangan. Itulah yang bisa uh, saya sampaikan pada pembukaan program madrasah haji dan ziarah HSI angkatan yang pertama ini dan semoga Allah SWT e, mempertemukan kita di kota Madinah dan e, selamat mengikuti program Madrasah Haji dan Ziarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam acara rutin mingguan yang kita adakan yaitu tanya jawab secara langsung dengan para peserta dan telah sampai kepada saya beberapa pertanyaan. Semoga Allah SWT memudahkan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langsung kita membaca pertanyaan yang pertama dari Lena Magdalena. Isi pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan menghilangkannya walau selintas kadang kita merasakannya. Ini ada pertanyaan yang ada kata atau kalimat yang belum disebutkan di sini. Oleh karena itu minta e, diperjelas kembali pertanyaannya dan diulang lagi pertanyaannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Hajirin. Beliau mengatakan seseorang yang mengatakan astagfirullah aku memohon kepada Allah maghfirahnya maka dia telah meminta dua perkara. Sebutkan dua perkara tersebut. Yang pertama dihapus dosanya sehingga tidak diadab dengannya dan dimudahkan rezekinya. Atau yang kedua ditutupi dosanya dari pengetahuan manusia dan dihapus dengannya. Pada jawaban tersebut Anna menjawab yang pertama karena Anna tertarik pada surat Nuh Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Mohon pencerahannya saya kira dua-duanya jawaban itu benar Baik, ini berkaitan dengan mungkin evaluasi ya evaluasi. Di antara pertanyaannya adalah seperti yang tadi dibacakan dan disebutkan pilihannya. Dan eh, penanya di sini menganggap bahasanya keduanya benar. Dan beliau memilih yang pertama yaitu bahwasanya meminta atau mengucapkan astagfirullah maka dihapus dosanya sehingga tidak diadab dengannya dan dimudahkan rezekinya. Kemudian beliau e, menyebutkan tentang apa yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh. Kita katakan yang pertama, di dalam menjawab pertanyaan yang ada di evaluasi, baik evaluasi yang harian maupun mingguan maupun yang akhir, maka kita harapkan e, peserta ini menjawab sesuai dengan materi yang disampaikan. Menjawab sesuai dengan materi yang disampaikan. Apa yang disampaikan di dalam halakah ya itulah e, dengannya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, karena pemateri mungkin dia menguatkan salah satu pendapat ya atau e, e, menjelaskan dengan sebuah penjelasan maka hendaklah dia berpegang dengan materi yang sudah disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan dalam pertanyaan di atas adalah tentang kandungan dari kalimat istighfar dan bukan faedah dari kalimat istighfar. Isi dari kalimat istighfar itu apa? Dan bukan yang ditanyakan faedahnya. Dan ini harus kita e, bedakan antara e, isi dari kalimat istighfar atau dan juga faedah dari kalimat istighfar. Isinya adalah tentang meminta kepada Allah maghfirah. Ya, yang pertama di, minta dihapus dosanya. Kemudian yang kedua adalah minta supaya ditutupi dosanya. Karena maghfirah, ya yaghfiru ini artinya adalah menutupi. Jadi minta supaya dihapus dosanya sehingga tidak diazab dengannya dan juga yang kedua adalah e, minta supaya ditutupi dosanya sehingga tidak diketahui oleh manusia. Jadi yang kita tanyakan adalah isinya atau materinya. Kemudian e, ada pun faedah dari kalimat istighfar yang mungkin seperti yang disebutkan di antaranya yaitu e, diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan jalan keluar dari tiap permasalahan. Ini adalah di antara faedah kalimat istighfar. Saya sebutkan contoh yang lain misalnya kalimat tasbih e, kalimat alhamdulillah tahmid ya seseorang mengucapkan alhamdulillah apa isinya? Apa kandungannya? Isinya adalah pujian kepada Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Pujian kepada Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Ini adalah kandungan atau materi dari kalimat alhamdulillah. Tapi apa faedahnya? Apa pahalanya? Apa faedahnya yang bisa diambil? Di antaranya adalah memenuhi timbangan amal. Memenuhi timbangan amal. Di mana dalam sebuah hadis Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda, "Walhamdulillah tamlaul mizan." Walhamdulillah tamlaul mizan dan ucapan alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Hadis nah, ini sahih diriwatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalimat alhamdulillah kandungannya atau materinya adalah tentang pujian kepada Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan adapun faedahnya maka memenuhi timbangan amal. Ini harus kita bedakan antara kandungan atau materi dan juga faedah. Dan yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi adalah tentang kandungannya. Wallahu taala a'lam. Masih dari penanya yang sama yaitu Hajirin. Beliau mengatakan apakah dengan banyaknya istighfar bisa memberikan keturunan bagi yang mandul? secara umum musibah yang menimpa seseorang ini adalah karena dosa yang dia lakukan. Musibah yang menimpa seseorang adalah karena dosa yang dia lakukan. Allah SWT mengatakan, Ma asabaka min hasanatin Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan yang menimpa dirimu adalah dari Allah. Dan musibah atau kejelekan yang menimpa dirimu adalah dari dirimu sendiri. Yaitu karena dosa yang kita lakukan. Karena dosa yang kita lakukan. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan di dalam beberapa tempat bahwasanya azab dan musibah yang menimpa itu adalah karena dosa manusia. Adalah karena dosa manusia. Allah SWT mengatakan, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab seperti yang dilakukan oleh pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka mereka mendustakan ayat-ayat kami maka Allah mengazab mereka bidzunubihim fa'akhadahumullahu bidhunubihim maka Allah mengadab mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain fa'ahlaknahum bidhunubihim maka kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka ini menunjukkan bahwasanya yang namanya musibah, yang namanya azab ini sebab utamanya adalah karena dosa yang dilakukan oleh seseorang. Karena dosa yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, apabila ingin selamat dari musibah atau keluar dari musibah, maka hendaklah seseorang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kembali kepada Allah. Baik musibah di dalam harta, ataupun di dalam Eh, lingkungan atau di dalam fisik seseorang. Tidak ada jalan lain kecuali dia kembali kepada Allah Azza wa Jal, yaitu dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara yang utama dan paling utama supaya seseorang bisa keluar dari musibah. Diwatkan dari seorang sahabat yaitu Abbas bin Abdul Muttalib bahasanya beliau mengatakan ma al bala'u illa bidham wa ma rufi'a illa bitawbah tidak turun musibah kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat menunjukkan bahwasanya apabila seseorang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla diharapkan ini adalah sebab utama dia bisa keluar dari musibah tersebut Allah SWT mengatakan menjanjikan kepada penduduk negeri yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan ya akan membukakan bagi mereka rezeki berkah dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu faaqadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka berkah-berkah dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami azab mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Menunjukkan kepada kita bahasanya iman dan juga takwa dan termasuk iman dan juga takwa adalah bertobat kepada Allah dan beristighfar ini adalah sebab seseorang dibuka berkah dari langit maupun dari bumi. Yang berkah di sini rezeki baik yang berupa fisik maupun rezeki anak. Karena anak adalah termasuk rezeki. Dan di dalam surat uh, uh, surat Nuh alaihissalam Allah SWT mengatakan dia menceritakan tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam yang menasehati kaumnya supaya mereka beristighfar kepada Allah. Dan beliau menyebutkan bahasanya orang yang beristighfar maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku yaitu Nabi Nuh alaihissalam aku berkata kepada kaumku, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara." Maka niscaya Allah Subhanahu wa akan mengirimkan kepada kalian hujan yang deras dan menambahkan bagi kalian harta dan juga anak. Ini adalah di antara faedah yang bisa diambil oleh seseorang di dunia dari istighfar yang dia lakukan. Yang pertama, akan diturunkan hujan. Oleh karena itu disyariatkan di sana istisqa. Salat istisqa yaitu meminta hujan yang diiringi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian faedah yang kedua akan ditambah harta dan juga anak. Apabila seseorang fakir atau seseorang kekurangan memiliki kesulitan di dalam masalah harta, banyak beristighfar kepada Allah karena dikhawatirkan disebabkan dosa yang dilakukan sehingga dia memiliki musibah atau mendapatkan musibah tersebut. Demikian pula orang yang belum memiliki keturunan maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Karena Allah mengatakan wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Apabila seseorang beristighfar, maka akan ditambah harta dan juga anaknya. Oleh karena itu sebagian salaf yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang yang dia belum memiliki keturunan. Maka beliau mengatakan istighfirullah, dalam engkau memohon ampun kepada Allah Azza wajalla. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar ini adalah e, sebab utama seseorang keluar dari musibah, dari ujian. Dan Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Yaitu eh, apabila terjadi masalah atau dia memiliki masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya dari arah yang tidak dia sangka. Oleh karena itu intinya yang namanya eh, musibah ini adalah sebab eh, eh, yang namanya dosa ini adalah sebab seseorang mendapatkan musibah dan tidak diangkat kecuali dengan apabila kita bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di samping kita memperbanyak istighfar apabila kita belum mendapatkan keturunan Eh, kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab yang zahir. Mengambil sebab-sebab yang zahir yaitu dengan melakukan terapi dan pengobatan yang dibolehkan secara syariat. Ya kita berusaha semaksimal mungkin mengambil sebab-sebab yang zahir maupun yang batin. Yang zahir kita pergi ke dokter, melakukan terapi dan pengobatan yang disyariatkan sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibadallah tadawau wa la tadawau biharam wahai hamba-hamba Allah hendaklah kalian berobat hendaklah kalian berobat dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan dan di antara obat yang manjur dan ini banyak dilupakan oleh sebagian adalah kita berobat dengan Al-Quran. Berobat dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah syifa. Sebagaimana firman Allah, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah bahwasanya dia yaitu Al-Quran bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk sekaligus obat. Dalam kita berobat dengan Al-Quran. Ya, dan dia adalah rukyah. Dia adalah termasuk pengobatan yang disyariatkan. Caranya misalnya kita bacakan ya Al-Qur'an pada rahim istri kita misalnya. Ya kita bacakan secara rutin membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya kita berharap Allah SWT memberikan kesembuhan dengan sebab rukyah yang kita lakukan. Allah Ta'ala a'lam. Baik, kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Fuad Hasan apakah hukum mempercayai kepada hari yang baik? Misalnya, mencari hari baik untuk menikah. Kepercayaan tentang hari baik ataupun hari yang buruk untuk menikah atau untuk acara yang lain ini tidak ada dalilnya. Allah SWT yang menciptakan hari, menciptakan minggu, menciptakan bulan, menciptakan tahun, menciptakan masa secara umum. Dan dialah Allah SWT yang berhak untuk menentukan ini adalah hari yang baik dan ini adalah hari yang buruk. Oleh karena itu tidak boleh ya seseorang mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Tidak boleh seseorang mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu, tanpa ada dalil. Allah SWT mengatakan, Ya ayuhannas, nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Wahai manusia, hendaklah kalian makan dari apa dari e, bumi apa yang halal dan juga yang baik. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian Allah mengatakan, Sesungguhnya dia yaitu syaitan itu menyuruh kalian untuk berbuat yang jelek dan keji dan untuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya berkata atas nama Allah tanpa ilmu atau tanpa dalil ini termasuk uh, perintah dari syaitan yang ingin menyesatkan manusia dan dia adalah musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karena itu sekali lagi ya kepercayaan tentang e, hari yang baik dan hari yang buruk ini harus disertai dengan dalil. Kalau tidak ada dalil keterangan dari Allah SWT dan juga Rasulnya maka tidak boleh kita meyakini yang demikian. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang kelima dari Irfan Jaya. boleh mengatakan Ana mau bertanya mengenai pembahasan tentang ria. Apakah ria ada harapan untuk diampuni jika seseorang itu sudah taubat nasuha yang sebelumnya, ia tidak mengetahui hal tersebut, yang ternyata perbuatan itu termasuk sifat ria. Iya, kalau dilakukan taubat nasuha, yaitu taubat yang memenuhi syarat, sebelum ajal menjemput maka dosa apapun dia, yaitu dosa apapun akan diampuni oleh Allah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat dan dilakukan sebelum ajal menjemput, maka dosa sebesar apapun baik syirik, nifak, kekafiran, ataupun dosa-dosa yang lain maka akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Allah SWT mengatakan, Inna taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, thumma yatubuna min qarib, faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat dari Allah itu bagi orang-orang yang mengamalkan kejelekan bijahalah dengan karena kejahilan dia. Karena ketidaktahuan dia. Kemudian dia bertobat min qarib. Bertobat dalam waktu yang dekat. Maksudnya adalah sebelum ajal menjemput. Maka kata Allah, faulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka lah orang-orang yang Allah berikan taubat kepada mereka, yaitu Allah menerima taubat mereka. Karena mereka mengamalkan dosa, kemudian dia bertobat sebelum datang ajal. Allah akan memberikan taubat kepada mereka dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu al abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum yughargir, itu sebelum nyawa ini sampai ke kerongkongan. Ini menunjukkan ya bahwasanya dosa riya atau dosa yang lebih besar dari itu atau dosa yang lebih kecil dari itu seandainya seseorang bertobat dengan tobat yang nasuha yang memenuhi syarat sebelum ajal menjemput maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keenam dari Sugiat, Apakah termasuk tafaul yang diperbolehkan jika burung perenjak bunyi maka kita akan kedatangan tamu jauh. Juga mata berdenyut menandakan akan dapat rezeki. Karena ini tidak merasa sial kita katakan bahwasanya ini adalah khurafat. Ini adalah termasuk khurafat, yaitu keyakinan yang tidak ada dalilnya. Keyakinan yang tidak ada dalilnya. Tafaul yang diperbolehkan bukan yang demikian. Tafaul yang diperbolehkan adalah berbaik sangka kepada Allah karena mendengar ucapan yang baik. Berbaik sangka kepada Allah karena mendengar ucapan yang baik. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fa'lu al-kalimatul hasanah al-kalimatut thayyibah. Al-fa'al yaitu tafaul itu adalah ucapan yang hasanah yang baik. Al-kalimatut thayyibah yaitu ucapan yang yang baik. Seperti contohnya yang sudah kita sebutkan di dalam halakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar atau uh, um, uh, apa E, mendengar bahasanya yang akan menjadi wakil dari orang Quraisy adalah Suhail. Yang artinya adalah yang mudah. Ya ketika mendengar hal ini maka beliau bertafal berbaik sangka ya kepada Allah, ya berbaik sangka kepada Allah bahasanya di sana akan ada kemudahan. Jadi yang namanya tafaul ini adalah kalimat yang baik. Kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang kemudian dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketujuh dari Abidillah Al-Banjari. Apakah sesajen termasuk syirik atau sesajen termasuk syirik apa? Sesajen termasuk syirik apa? Sesajen apabila maksudnya adalah beribadah kepada jin dan membuat atau menjadikan e, mencari ridho jin dengan menyajikan makanan, menyajikan sajenan, atau karena dia takut kepada jin tersebut supaya tidak diganggu, atau ingin meminta pertolongannya dan seterusnya, maka ini termasuk syirik besar. Ini adalah termasuk syirik besar, yaitu menyerahkan ibadah kepada selain Allah Azza wa yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Oleh karena itu kebiasaan seperti ini hendaklah segera ditinggalkan karena itu pada hakikatnya adalah takarrub mendekatkan diri kepada selain Allah yaitu kepada jin dengan cara menyajikan makanan yang disenangi oleh jin tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang kedelapan dari Windy Matdians. Mat Dianzah. Beliau mengatakan, Ana pernah mendengar bahwa meminta doa kepada orang lain yang masih hidup secara langsung bisa bermakna bahwa kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harus meminta kepada orang lain. Lalu bagaimana hukum jika seseorang anak meminta didoakan kepada ibunya atau suami kepada istrinya? meminta doa kepada orang lain. yaitu minta supaya didoakan oleh orang lain yang masih hidup. Hukumnya boleh. Dan tidak masalah. Karena di sana ada dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW yang menunjukkan tentang diperbolehkannya meminta didoakan oleh orang lain khususnya apabila orang tersebut adalah orang yang soleh, yang dikenal dengan kesolehannya. Dan di antara dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada bapaknya ketika mereka meminta doa dari bapaknya. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, yaitu saudara-saudara Yusuf, Wahai bapak kami, mohonkanlah ampun untuk kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ini menunjukkan tentang bagaimana mereka meminta doa dari bapaknya. Meminta doa dari bapaknya. Kemudian juga di dalam sebuah hadis Nabi saw pernah berpesan kepada Umar ibn al Khattab radhiyallahu anhu Beliau mengatakan fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Yaitu ketika uh, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya di sana akan ada orang yang bernama Uwais. Yaitu Uwais Al-Qarni. Dan ini adalah termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Umar, apabila engkau bisa dia yaitu Uwais memohonkan ampun untuk dirimu maka dalam engkau kerjakan. Maka datanglah ya dan e, benar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Uwais dan beliau mengatakan istaghfirli istaghfirli wahai Uwais dalam engkau memohonkan ampun untuk diriku. Ini semua menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang e, meminta kepada orang lain ya untuk didoakan. Bolehnya seseorang untuk e, bolehnya seseorang meminta orang lain untuk didoakan. Tetapi yang perlu kita ingat mana yang lebih afdal? Apakah seseorang berdoa sendiri atau meminta didoakan oleh orang lain? Tentunya berdoa sendiri ini lebih afdal. Meminta e, sendiri kepada Allah, berdoa sendiri kepada Allah ini lebih afdal dan lebih baik. Karena seseorang hanya sekedar dia berdoa hanya sekedar dia berdoa maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Karena doa ini adalah amalan yang agung yang diperintahkan. Allah SWT mengatakan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ Dan Rabb kalian berkata, Tidaklah kalian berdoa kepada kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Sehingga orang yang berdoa, maka dia mendapatkan pahala maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi e, kita berdoa sendiri kepada Allah ini adalah e, ibadah tersendiri dan ini e, lebih baik daripada seseorang meminta doa dari orang lain. Jadi boleh hukumnya, tapi jangan jadi kebiasaan. Jangan jadi kebiasaan setiap seseorang bertemu dengan orang lain minta didoakan dan setiap bertemu dengan yang lain minta didoakan lagi dan seterusnya. Ya jangan sampai kita mengandalkan dari orang lain tapi kita sendiri yang e, berdoa kepada Allah Azza wajal dan itu lebih afdal daripada kita meminta atau senantiasa meminta doa dari orang lain. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang ke-10, dari El Ayano, seseorang yang kebal dari benda tajam, bila dipotong dan ditusuk dan ditembak tidak mempan, apakah perbuatan itu termasuk syirik? Apakah di zaman Rasulullah SAW ada para sahabat yang kebal? Bagaimana hukum kebal? Ini sepertinya pertanyaan sudah pernah. Kalau nggak salah minggu yang lalu atau minggu yang sebelumnya mungkin bisa dirujuk kembali ke sana. Nah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang ke-11 dari Zakiyah Ulfah. Mengenai halakoh 43 bagian yang ketiga, adakah cara agar di akhirat nanti orang-orang yang tertimpa musibah tidak banyak di dunia tetap mendapatkan pahala yang banyak seperti yang seperti orang yang banyak tertimpa musibah. Iya, caranya adalah banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita memang termasuk orang yang tidak banyak mendapatkan musibah di dunia, dan banyak mendapatkan afiah maka hendaklah kita termasuk orang yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Apabila kita bersyukur kepada Allah dengan makna yang sebenar-benarnya, bersyukur yang sebenar-benarnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Yang, dan bersyukur kepada Allah yang sebenarnya, yang pertama adalah dengan mengakui di dalam hati bahwasanya kenikmatan ini semua adalah dari Allah kita tidak mendapatkan banyak musibah di dunia. Kemudian kita iktiraf, mengakui di dalam hati kita bahwa ini semua adalah fadlu minallah, keutamaan dan anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua kita memperbanyak bersyukur dengan lisan kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi afana mimma batalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila memuji Allah karena sudah diberikan keselamatan. Ia memperbanyak bersyukur dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat ini untuk kebaikan. Seseorang yang tidak banyak mendapatkan musibah di dunia, hartanya cukup dan dia memiliki kesehatan yang masa Allah, yang dengannya dia bisa beribadah kepada Allah, maka hendaklah dia gunakan ya nikmat-nikmat dan juga afiah ini, keselamatan ini untuk ya diisi dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Ya dengan sedekah, ya menggunakan kesehatan untuk kebaikan, ya untuk melakukan ibadah, melakukan solat melakukan puasa sesuai dengan kemampuan. Apabila dia bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala yang yang banyak. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling ber, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kalau kita lebih bertakwa daripada orang yang terkena musibah, maka kita lebih mulia di sisi Allah. Demikian pula orang yang terkena musibah dan dia bersabar, dan dia lebih bertakwa daripada kita, maka dia lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang selanjutnya dari Amanda Kurniasih. Saya orang Jogja, yang di Jogja masih sangat kental terhadap budaya terutama pertanda. Dan ternyata saya tahu itu termasuk tatoyur. Salah satu contohnya, waktu simbah saya meninggal, ibu saya bilang, oh ini to artinya kemarin masak nasi basi terus karena simbah mau meninggal. Saya paham itu tidak berhubungan, tetapi saya terjebak karena saya melihat sendiri bahwa nasi hampir setiap hari basi sebulanan. Setelah simbah meninggal, sebelum magicomnya diperbaiki karena tadi disangka rusak, nasi sudah tidak basi lagi. Saya benar-benar berusaha untuk tidak percaya, namun beberapa kali kok terbesit rasa percaya. Banyak lagi contoh tatoyur lainnya di Jawa. Ya. Ya, saya bisa memahami apa yang disampaikan dan saya sendiri eh, orang Jogja dan dari kecil di Jogja dan bagaimana keyakinan-keyakinan yang semisal ini banyak. Kita katakan apa yang yang dirasakan oleh penanya ini juga dirasakan oleh yang lain. Ya karena e, kita sudah hidup di lingkungan yang demikian terkadang sering ya terbesit dalam hati kita perasaan yang demikian. Dan ini pernah disampaikan oleh uh, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirkun thalathan. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tiaroh yaitu tatoyur adalah syirik, tatoyur adalah syirik. Beliau mengucapkan tiga kali. Kemudian eh, setelah itu beliau mengatakan dan tidaklah ada di antara kita illa Allah yudhibuhu bitawakkul. Tidak ada di antara kita maksudnya adalah tidak ada di antara kita kecuali pernah terbesit yang demikian. Nah, kalau ini diucapkan oleh seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Ya, boleh mengatakan tidak ada di antara kita kecuali pernah terbesit yang demikian. Ya, menunjukkan eh, bahwasanya ini memang lumrah atau biasa apabila di dalam hati ya terbesit perasaan yang demikian. Tapi apa? Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah SWT menghilangkan yang demikian dengan bertawakal. Yaitu bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Jadi kalau Eh, terjadi atau terbesit di dalam hati perasaan yang demikian maka segera kita kembali kepada Allah dan yakin bahwasanya tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah dan yakin bahwa tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Allah. Kita hilangkan perasaan tersebut dengan tawakal. Ya, kembali kepada Allah dan yakin bahwasanya tidak ada yang membawa kebaikan kecuali Allah dan tidak ada yang menolak kemudaratan kecuali Allah Azza wa Jal. Maka niscaya ya insya Allah akan hilang perasaan yang demikian dari diri kita. Wallahu taala a'lam. Dari Siti Umtianah, pertanyaan yang ke-13. Mau tanya tentang azab kubur bisa terhenti antara lain adalah doa orang yang berziarah. Halakoh yang ke-10 tentang nikmat dan azab kubur bagian yang kedua. Bagaimana tata cara berziarah dan apa saja doanya? Cara berziarah dengan dua cara atau dengan dua amalan. Yang pertama, kita mengucapkan salam. Datang dan masuk ke dalam kuburan, kemudian kita mengucapkan salam. Dan kalau bisa kita mengucapkan salam yang diajarkan oleh Nabi yaitu Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah kita doakan secara umum, mengucapkan salam secara umum. Kalau bisa dengan salam yang sudah diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau tidak bisa, maka kita bisa berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita datang ke sana, memohonkan keselamatan untuk penduduk kubur, dan juga memohonkan maghfirah, ampunan untuk mereka. Semoga Allah SWT mengampuni dosa mereka, memberikan keselamatan kepada mereka, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita mengingat kematian. Ya mengingat kematian dengan melihat kuburan yang yang ada di depan kita, maka kita e, mengingat bahwasanya kita juga akan seperti mereka. Itulah tempat kembali kita semuanya. Dan diharapkan orang yang berziarah kubur keluar dari pemakaman dalam keadaan bertambah keimanannya dan semangat untuk beribadah kepada Allah dan semakin takut untuk melakukan dosa. Ini adalah tata cara singkat untuk melakukan ziarah kubur. Nah, kemudian yang ke-14 dari Puji Larasati. Ada titipan pertanyaan untuk halakah 19 tentang sumpah. Disebutkan kita tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Misalnya demi bintang dan bulan, demi langit dan bumi, dan semisalnya. Bagaimana hukumnya jika orang tersebut terlanjur menyebutkan sumpah yang demikian dengan dalih mengikuti bacaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya surat Asy-Syams, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Ya, bersumpah ya dengan selain nama Allah ini hukumnya haram bagi seorang muslim dan juga muslimah. Tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Seperti mengatakan demi Allah atau wallahi tallahi billahi atau mengatakan uh, wa bersumpah dengan sifat Allah. Ini yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim. Adapun bersumpah dengan makhluk maka tidak boleh. Ya bersumpah dengan makhluk maka tidak boleh baik itu bintang ataupun matahari, atau bersumpah dengan Nabi, bersumpah dengan Ka'bah. Ini adalah makhluk. yang tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Bersumpah hanya diperbolehkan dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Azza wa Taib. E, bedal dengan apa yang ada di dalam surat Asy-Syams atau di dalam ayat yang lain yang isinya sumpah dengan makhluk kita katakan yang bersumpah di situ adalah Allah. Allah SWT bersumpah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah bersumpah dengan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah bersumpah dengan langit. Allah mengatakan wasama atau Allah bersumpah dengan matahari wasyams atau Allah bersumpah dengan malam walail dan seterusnya ini adalah makhluk. Allah SWT bersumpah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Adapun makhluk maka tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Azza wa Jal. Nah, pertanyaan terakhir dari Dien Arini. Boleh mengatakan, bolehkah kitab misteri akhir dunia oleh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dibaca sebagai tambahan referensi tentang hari kiamat? Saya belum tahu tentang kitab ini dan e, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain yang e, mengetahui tentang kitab ini. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan. Dan saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaallah kita bertemu kembali pada uh, kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.